Yang kami muliakan Al-Habib Muhammad Al-Bakir, yang kami muliakan Al-Habib Abdullah bin Salim Mauladawillah, yang kami muliakan Al-Habib Jamal bin, Jamal bin Agil, yang kami muliakan Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab, juga para habaib yang lain Semoga kita semua khususnya yang hadir khususnya juga warga Poltek, terlebih khusus kita warga Majelis Taklim Al Maulid Ariduan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala lantaran kita senantiasa ada di belakang beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para kiai, para alim yang sangat kami muliakan segenap keluarga besar Poltek Malang khususnya Bapak Direktur, para Wakil Direktur, para dosen, terlebih yang hadir dalam majelis ini. Semoga Poltek senantiasa barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Poltek senantiasa bisa mengantar warga Malang khususnya, juga para mahasiswanya, masyarakat sekitarnya, untuk mendapatkan fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina Amin, Allahumma amin. Hadirin rahmakumullah Kami atas nama Majelis Ta'lim Bal Maulid Ariduan Menyampaikan terima kasih kepada pihak Poltek Yang telah menfasilitasi acara ini Atas semuanya itu kami menyampaikan Jazakumullah ahsana jazak Yang kedua Apabila kami dengan para jamaah Mungkin merepotkan keluarga besar Poltek Malang Ataupun selepas acara ini lupa kayak saya tadi ngemut apa tadi akhirnya mengotori tempat ini kami mohon dimaafkan yang selanjutnya hadirin rahmakumullah semoga kita bisa istiqomah istiqomah alal iman istiqomah alal islam istiqomah ala taatillah istiqamah ala mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi istiqamah ta'zim dan mengikuti para ulama ahlu sunnah wal jamaah istiqamah banyak-banyak menegakkan solat lima waktu khususnya dan istiqamah membaca maulid istiqamah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin dan insyaallah lewat bimbingan atau wadah majelis Ariduan ini kita bisa istiqomah untuk itu semua. Lewat kendaraan yang namanya Ariduan kita bisa istiqomah halal iman, kita bisa istiqomah halal Islam, kita bisa istiqomah ala taqwa wa ta'ah. Insyaallah lewat kendaraan Ariduan kita bisa istiqomah senantiasa ada dalam ahlu sunnah wal jamaah. Yakinlah Ariduan tidak akan pernah keluar dari al wal Jamaah. Meskipun sak kilan, meskipun sak driji, sak senti, sak apa mana? Sak mili Ariduan tetap ada di garis sunnah wal Jamaah. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, saya berpesan khususnya kepada jamaah ariduan, juga mungkin yang hadir semua warga Poltek juga kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Acara seperti ini menurut saya, menurut para habaib, menurut para ulama ini baik. Kita ada di sini bersilaturahim. Silaturahim ka'ono ilaih. Kita ada di sini dari awal membaca Fatihah, ila hadrati dan sebagainya. Hadiah Fatihah kepada para ulama, kepada orang tua, ka'ono ilaih Selanjutnya kita membaca roti ahadat yang mana isi roti ahadat itu sebetulnya adhkar ma'thurah. Bacaan-bacaan yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mosok ngelakoni perintah Nabi elek. Mosok moco hadis yang itu berdasarkan maaf, moco dikir yang berasal dari hadis, mosok itu yo yo elek. Insya Allah api. Yo enggak insyaallah tak yo pancen pancen api. Selanjutnya kita tadi mendengarkan lantunan Al-Quran Mendengarkan Quran abid Sing mocoyo ya, abid Manistama'a ila ayatin min kitabillah Barang siapa mendengarkan satu ayat Dari kitab Allah Kutibat hasanatun mudo'afa Maka baginya dicatat pahala yang ber Yang ber Yang berlipat Wa man tala ayatan min kitabillah Barang siapa kalau mendengarkan api. Kalau sing moco gimana? Wa man tala ayatan min kitabillah barang siapa membaca satu ayat dari kitab Allah Al-Qur'an kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Maka satu ayat yang dibaca itu akan menjadi nur yang menerangi perjalanannya di hari kiamat nanti. Semoga itu bisa diberikan Allah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita membaca solawat. Mocok-mocok solawat yo yo elek, aneh-aneh. Eh, eh, di sela-sela baca sorawat ada yang membaca rawinya cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang akhlak sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasanya <clears throat> gimana hukumnya membaca riwayat hidupnya Pak Karno? Api. Apa hukumnya membaca biografinya pendiri Poltek? Api. Apa hukumnya membaca biografi pendiri NU? B. Apa hukumnya membaca biografi pendiri Muhammadiyah? B. Apa hukumnya membaca biografinya Rasulullah? Elek, eh, kan lucu kan? Ya, aneh-aneh wong-wong. Sing ngarem ngarom ini loh aneh-aneh. Pendiri negara ini dibaca riwayatnya api Pendiri partai lu dibaca riwayatnya api Kemudian yang menyelamatkan kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah gak oleh diwaca ceritanya. Kan aneh-aneh. Nah, di sela-sela baca salawat itu dibacakan tentang sifat akhlak dan e, cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada taklim dari Habib Anis. Mosok ngrungokne ilmu yo ya elek, lucu. Ada sambutan dari Poltek, masuk urung ini sambutan ya elek, aneh-aneh. Menurut penilaian saya, insya Allah sampean sama. Acara di sini mulai kumpulnya silaturahimnya, mulai salawatnya, baca dikirnya, baca rotipnya baca riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai taklimnya semuanya baik dan juga baik poltek kokota ini itu juga Nanti masa elek ini Hukumnya poltek sota kokota ya elek kok haram. Semuanya baik. Cuma entah dari sisi apa sebagian orang memandang, entah dari aspek apa sebagian orang menilai. Katanya acara begini ini bid'ah. Katanya acara begini ini sesat. Neroko, Sing mlebu neraka golongane kono tok. Eh kok sing mlebu swarga golongane kono tok. Swargane mbae. Adanya pertentangan, adanya perbedaan. Kita diminta, kita dituntut mengambil pilihan yang benar. Dan alhamdulillah dengan izin dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita semua panjenengan semua dipilihkan pada pilihan yang benar. Ngene iki apik apa elek? Allah menuntun hati kita ngomong apik. Ngene iki dimeloki apa diboikot? Allah menuntun hati kita melok. Melok acara ngene iki ngantuk apa melek? Allah mentakdirkan moto kita melek. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita nggak diberi pilihan yang lain-lain, yang aneh-aneh itu. Saya orang goblok, saya orang awam. Izinkan orang awam, orang goblok itu menyampaikan alasan kenapa ini yang saya pilih. Pilihan maulid itu baik, pendapat itu yang saya pilih. Kumpul wong soleh itu api, pendapat itu yang saya yang saya pilih dan sampean kebetulan juga sama. Alasan yang pertama, dari kelompok, entah ini kelompok ustadz atau siapalah, saya kurang tahu, yang e, berpendapat bahwa begini ini baik, dibanding dengan kelompok ustadz yang berpendapat katanya begini ini haram, bid'ah. Disawang wajah itu ya, nyawang tok lo durung ruh jerunil Itu kalau saya mantep nyawang wajah para ulama, para habaib yang setuju dengan begini-begini. Yang istilah Jawa nih, sing doyan acara ini. Hmm. Doyan ini gelem kan, Arab. ngene. Sing doyan acara ini, dari kalangan para kiai, para ulama, ya Basori kerso, ya Tolha kerso. Semua Kiai Gading itu juga kerso. Mbah Yai Mas Duki Mergosono ya kerso yaitu Rohman Pelausan yo ya. kerso dari kiai-kiai Jawa sing doyan ngene lho Kiai Basori Kiai Tolham Kiai Wahab Panjen Kiai Mas Duki Gading sing ora doyan iki lho paling sapa sapa sapa Yang kalau dibanding kiai-kiai tak sebut tadi, karena apa-apa nih. Ya mungkin Marzuki kalah lah dengan ustadz yang bilang begini ini bin A. Tapi mosok ya Pak Sori kalah karu ustadz-ustadz ngene iku. Ya dah. Mosok ya Tolhah kalah karo ustadz-ustadz ngene. Lek jere Marzuki ya ya Basori lebih alim. Satu. Yang kedua, para habaib yang membimbing, yang menunggui kita, yang ngangkermi kita itu loh. Saya sebut satu aja sudah. Al-Habib Muhammad Al-Bakir. Bandingan karo Ustaz Semprul misalnya ya. ya karena apa-apa ini. Jadi kita yang awam wis gak usah dalil-dalilan. Lapo melok maulid. Yang setuju dengan maulid lebih alim ngono wis beres. Wong dalil ya gak iso wis dalile ngono Ya. Terus yang kedua, alasan pertama tentang sosok yang setuju dengan begini dan yang nggak setuju. Saman sawang wajai, saman sawang wajai. Ulama-ulama juga para habaib sing seneng wirid, seneng rotib, ahlu sunnah jamaah, seneng sholawat, seneng maulid. Wajai kan padang-padang. Iya nah. Sing rapat setuju warung ini betutut-betutut. Nah. depan saya itu ketemu tak salami le rapate jawab mungkin ya loro untu ya saya nggak ngerti <laughs> iya padahal calon-calon ahli swarga wong-wong sing wajahe padang-padang wong kafir-kafir sing wajahe peteng-peteng ini dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut awwalu zumratin min ummati yadkhuluna jannah wujuhuhum kal qamar lailatal badri rombongan pertama rombongan pertama dari umatku yang masuk surga itu orang yang wajahnya itu padang kayak rembulan ini dan alhamdulillah ulama-ulama para habaib yang jadi panutan kita itu wajahnya yang Padang-padang. Ya najan marzuki rodok peteng neng burine kan melok selamat. Ha? Ah. Gandolan sarunge melok selamat. Banding-banding. Turung banding ke alimane. Misalnya, sopo saya yang nggak ngakoni alime Yai Basori? Sopo saya yang nggak ngakoni alime Habib Soleh? Sopo yang nggak ngakoni alime Yai Tolha? Sopo yang nggak ngakoni alime Habib Muhammad Al Bakir dan yang lain-lain. Wis ngilmu ini top. Dulu di Malang, Pondok Kidul dalam Pondok alusunan Jamaah, ya Darul Darul Hadis. Uh, Habib Abdul Abdul Bil Fakih setahun tahun eh, eh, tahun berapa ya? setahunnya? Eh yang hafal ribuan hadis itu. ya, tahun itu wis puluhan ribu hadis wis. Yang makamnya dikasih Kasin itu. Itu hafalnya puluhan ribu hadis. Dan itu ahlu sunnah wal jamaah doyan solawatan. Arab solawatan, doyan solawatan. Ahlu sunnah wal jamaah doyan rotib. Hafalannya puluhan ribu hadis. Sampai bergelar profesor dokter. Profesor dokter di bidang hadis. Saking luar biasa. Likulu doyan solawatan. Sehingga doyan doyani apal tirangemu. Ngono ae. Dalile wong goblok iki sing ngono ae. Ora dalil dhewe. Terus dalam riwayat Imam Turmudi bisanatin hasan aulan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum Alaiya salatan. Menungso sing paling cedek neng aku dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dekat? Yang paling banyak membaca solawat. Ya sing paling ngakai maca solawat ya guru-guru solawat begini. Solawatan dewe gak melok grup-grup ini, Moco lagi oleh satus. Es ngantuk. Nek bareng-bareng ini rotok ngantuk, kata aduh aduh. melek mana? Rotok ngantuk-ngantuk uncali permen melek mana? Insya Allah tetap akeh, solawati tetap akeh. Gelem bareng-bareng begini. Terus memperbanyak solawat itu apa diperintah? Diperintah. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling afdol itu hari Jum'ah Fa'akthiru fihi minas salati alaiya. Maka perbanyaklah bersolawat padaku pada hari Jum'ah Yo ya terlepas Jum'at, ta Selasa, ta senen Senin Pon, senen Kliwon. Yang penting baca solawat banyak-banyak itu diperintah. Terus kalau saya diizinkan, agak sedikit menganalisa ayat Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima insyaallah Habib Jamil Habib Jamal dengan saya sama maaf lah orangnya ganteng ya ganteng bahasa bahasa Arabnya al jamil nih Keliru jadi keliru. Ayat itu tadi sungguh Allah dan malaikatnya yusallun kabeh-kabeh podo bersolawat. Nah, malaikat bersolawat itu ket mien Ket mien, ket zaman kalau bentuk Dalam bahasa pondokan ini sesuatu dilakukan dien-dien itu nggak fi'il madhi. nggak fi'il madhi mestinya innallaha wa malaikatahu sallau. Hmm. Tapi di situ nggak fi'il mudhari. Yusol yusolun. Wong zaman biyen kok nggak fi'il mudhari lho, opo gak salah Quran Ya kon sing bodoh. ngan begini. Kalau semestinya maldi tapi memakai fi'il mudhari, maka itu berfaedah at taksir wa dawam. Bahwa itu dilakukan para malaikat banyak kali dan secara terus terus menerus. Contoh lain bahwa mestinya maldi tapi pakai mudorek itu berfaedah takdir dilakoni pengakeh Nabi Ibrahim membengingi pi kon beleh anake Terus isu-isu cerita yang anak-anak. Aku di perintah kon beleh sampean gelem sampean. Nyeritakne peristiwa mimpi tadi malam. Lek cerita isu. Itu cerita peristiwa lampau apa peristiwa yang sedang dialami? Lampau kan? Mestinya madi. Tapi Nabi Ibrahim ceritane gak imudore. Ya bunaya ini arafil manami anni azbahuka fangdur madatar. taro. Wahai anakku, aku ngipi kon beleh sampean. Ngipine kan mambengi. Itu mestinya kalau pakai kaidah Arab bukan ini aro tapi gai mudor gai mati ini ro itu huwa ya ro anta ana aro ini aro padahal mestinya ini ro itu Kenapa peristiwa tadi malam kok diceritakan pakai mudore ini? Ternyata katanya tafsir Jalalain, ngipine nggak pisan ho. Hmm. Ngipi ngipine ping bolak balik, ping akeh. Gitu lah. Eh ternyata lek mestine madi digawe mudore itu lek ngelakoni ping akeh. Nah, kalimat ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan nabi mestine madi tapi nggak mudorek itu menunjukkan berfaedah memberi informasi pada kita bahwa malaikat solawati nggak mekur nggak mekur pi pisan pengakeh ati istiqomah makanya ariduan solawatan pengakeh wis podo malaikat bisa ngono lho Lah podo malaikat tambah salah apa ben podo setane ben bener Wong padha malaikat itu disalahne wis aneh. Yang terakhir ada yang bilang ini kan barang baru. Di zaman Nabi nggak ada. Kalau barang baru berarti bid'ah. Bid'ah. Dan bid'ah itu sesat. Kalau perkara barang baru, poltek itu juga baru. Zaman Nabi turun ono poltek. Lah iya dah Unipro ya baru zaman Nabi turun uni Unipro. win Unisma, UMM iya baru kape zaman Nabi turun ono kampus-kampus si NU, Muhammadiyah, HTI, PKS baru kape Zaman Nabi turun ono NU, Muhammadiyah, HTI, PKS turun ono Lah kalau yang begini ini haram alasannya baru. Apa yo ya kampus-kampus si haram kabeh alasannya baru terus NU Muhammadiyah macam-macam tadi haram kape alasane. Baru sembarang baru haram iki ya baru. sepuluh 10.000. Terus untuk memutuskan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, itu serahkan kepada para ula, ulama yang memang ahli mengkaji, men, me, menyimpulkan, hati makna Al-Quran maupun hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono neng sing ahli. Ojo sing sembrul-sembrul ditakon. Nah, niki yang perlu kami sampaikan wis muka-muka pokoknya tetap istiqomah. Nuna. Besok-besok lapo melo ahlu sunnah, lapo melo arduan. Ya nah. Eh, uh, yang di depan lebih mantep ngono ae aku nyawang Marzuki gak mantep blas tapi nyawang HP Bakir mantep pes, ngono ae peres. lah gak melok rombong aku kon gak patek mantep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh